kita juga masih berada di pembahasan tentang iman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Yaitu bahwasanya kita hanya menyembah Allah saja, beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Yang lalu telah kita bahas macam-macam ibadah yaitu ada al-ibadatul qalbiyah, ibadah hati. Kemudian ada al-ibadatul qawliyah, ibadah berupa ucapan. Kemudian ada juga al-ibadatul badaniyah, ibadah badan. Kemudian ada juga al-ibadatul maliyah, ibadah harta. Yang lalu telah kita bahas tentang ibadah hati dan hati ini sangat penting karena baiknya hati merupakan dasar baiknya tubuh Bagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluha al jasadu kulluh, wa idza fasadat fasada al jasadu kulluh, ala wa hiya al qalbu." Ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh itu ada sebuah gumpalan atau segumpal daging. Apabila dia baik, maka seluruh tubuh baik. Apabila dia rusak maka seluruh tubuh rusak Ketahuilah bahwa Daging atau gumpalan itu adalah hati Kemudian pada hari ini Ikhwan wa akhawatillah rahimahumullah Yang kita bahas adalah Al-ibadatul qawliyah Ibadah berupa ucapan Ibadah berupa ucapan ini sangat banyak Di antaranya seperti berdoa Doa adalah ibadah Kemudian juga al-isti'adzah. Isti'adzah. Berlindung. Berlindung adalah juga merupakan ibadah ucapan. Kemudian juga al-istighatsah. Meminta pertolongan. Ini juga ibadah ucapan. Kemudian juga al-isti'anah. Meminta pertolongan. Semua ini adalah ibadah ucapan yang harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak boleh kita serahkan kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas satu persatu. Yang pertama-tama adalah tentang al-isti'anah. Minta pertolongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dan selalu kita baca tiap hari minimal 17 kali Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Hanya kepadamu kami beribadah Dan hanya kepadamu pula kami mohon pertolongan Nasta'in al-isti'anah Minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Berarti dia itu percaya kepada Allah Percaya Allah bisa menolong. Kemudian dia pun bergantung kepada Allah yang menolongnya itu. Kemudian dia menghinakan dirinya di hadapan zat yang dia mengharapkan pertolongannya. Jadi orang yang minta pertolongan itu terkumpul di dalamnya tiga perkara. Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan والاستعانة بالله تتضمن ثلاثة umur. Meminta pertolongan kepada Allah mencakup tiga perkara. Perkara yang pertama kama dzulli lahu. Kesempurnaan dalam menghinakan diri kepadanya. Kesempurnaan dalam menghinakan diri kepadanya. Artinya kalau kita minta tolong kepada Allah Berarti kita merasa hina Kita ingin ditolong Allah Karena kita membutuhkan pertolongannya Dan kita tidak bisa hidup tanpa pertolongannya Kemudian yang kedua Ma'attiqati bihi Disertai percaya kepadanya Kalau kita minta tolong kepada Allah Berarti kita percaya kepada Allah kita nggak percaya kepada Allah, nggak mungkin kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wali i'timadi alai dan bergantung kepadanya. Kalau kita minta tolong kepada Allah, berarti kita bergantung kepada Allah karena kita yakin Allah yang bisa menolong. Kemudian kata beliau, "Wa man ista'ana bi ghairillahi muhaqqiqan hadhihi al-ma'ani tsalatsah" Waqad asyraka ma'allahi ghairah. Barang siapa yang meminta pertolongan kepada selain Allah <clears throat> dengan benar-benar melakukan tiga hal tersebut berarti dia telah menyekutukan Allah bersama yang lainnya, Sirik Berarti dia telah menyekutukan Allah bersama yang lainnya. Karena kalau kita minta tolong kepada orang seperti ini ya, kita menghinakan diri kita kepadanya karena kita merasa dialah yang bisa nolong kita satu-satunya lalu kita sangat percaya kepada dia bahwa hanya dialah yang bisa menolong kita lalu kita bergantung kepadanya karena kita yakin bahwa dialah yang layak untuk dijadikan tempat bergantung maka ini sudah syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala karena madarutin intinya agama berkisar pada al-ibadah wal isti'anah. Beribadah dan meminta pertolongan. Jadi intinya agama itu adalah iya iyyaka na'budu wa iya iyyaka nasta'in. Itu intinya agama. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Beribadah dan minta tolong. Itu kata-kata yang sangat hebat di dalam Al-Qur'an yaitu di surat Al-Fatihah. Orang yang mengucapkan iya iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Berarti dia itu tabarruun syirik. Berarti dia berlepas diri dari syirik. Kami tidak akan beribadah kepada siapapun ya Allah, kami hanya beribadah kepadamu. Bebas dari syirik. Kemudian wa iya iyyaka nasta'in dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ini berarti tabarruun minal hauli wal quwwah kita berlepas diri dari daya upaya dan kekuatan kita. Kita ngaku di depan Allah, kita enggak punya daya upaya, kita enggak punya kekuatan. Daya upaya dan kekuatan itu hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para ulama mengatakan wal qiyamu fi ibadatillahi wal isti'anati bihi. Kalau kita benar-benar beribadah kepada Allah dan meminta pertolongan kepada Allah. Huma al-wasilah lis-sa'adatil abadiyah. Keduanya itu akan menjadi perantara, sarana untuk menyampaikan kita kepada kebahagiaan abadi. Wan najah min jami'i syurur dan selamat dari semua keburukan. Fala sabila ilan najati illa fil qiyami bihima. Tidak ada jalan untuk mencari keselamatan kecuali dengan mengamalkan keduanya. Jadi kalau kita ingin bahagia abadi, kita ibadah kepada Allah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Kita ingin selamat dari semua keburukan, kita beribadah kepada Allah dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Kita tidak akan selamat tanpa keduanya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala mengatakan Ad-dinu an la yu'bada illallah wa la yusta'ana illa bihi. Agama itu adalah supaya kamu tidak beribadah kecuali kepada Allah saja dan kamu tidak minta pertolongan kecuali kepada Allah saja. Itulah agama. Berkisah di situ. Ibadah hanya kepada Allah dan minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, para ulama mengatakan bahwa Al-Fatihah itu sirrul Quran, rahasia Al-Quran. Dan rahasianya terletak di ucapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sehingga para ulama banyak menjelaskan masalah ini termasuk Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau itu menjelaskan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in menjadi tiga jilid kitab yang berjudul Madarijus Salikin. Luar biasa kitab itu. <clears throat> Kemudian beliau juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan masih membahas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Kata beliau, "Iyyaka na'budu isyaratun ila ibadatihi bimattadathu ilahiyatuhu." Hanya kepadamu kami beribadah. Iyyaka na'budu. Ini adalah isyarat beribadah kepada Allah sesuai dengan konsekuensi uluhiyah. <clears throat> Artinya kalau kita mengucapkan iya karena budu Berarti kita beribadah kepada Allah dan kita telah mengamalkan tauhid uluhiyah. Apa saja yang tercakup di dalamnya? Yang tercakup di dalamnya adalah al-mahabbah, ibadah cinta, wal khauf, ibadah takut, wal raja, ibadah raja, wal amr, wal nahi, yaitu kita mengerjakan perintah Allah, kita meninggalkan larangan Allah, ibadah. Masuk di dalam iya karena butuh semuanya tauhid uluhiyah. Wa iyyaka nasta'in dan hanya kepada kami mohon pertolongan. Isyarah ila maqtadat rububiyah. Ini adalah isyarat tentang konsekuensi tauhid rububiyah. Cakupan tauhid rububiyah. Apa itu? Minat tawakul berarti kita tawakal kepada Allah. Karena kita yakin Allah yang ngatur semuanya, tauhid rububiyah. At-tafwid wa taslim kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin Allah yang ngatur semuanya. Tauhid rububiyah. <clears throat> Jadi minta tolong itu adalah untuk perkara ke depan. Ke depan ya, perkara masa depan kita, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada sebuah zikir yang zikir ini adalah merupakan zikir yang sangat agung yaitu ucapan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya dan tidak ada pula kekuatan kecuali hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu zikir yang sangat bagus. Karena itu kalau kita dengar azan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah, itu kita dianjurkan mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Karena kita tidak mampu berbuat apapun kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalimat pertolongan. <clears throat> Kemudian ikhwan wa akhwati la rahimakumullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan pula Ta'ammaltu anfa'at du'a. Aku merenungkan tentang doa yang paling bermanfaat. Doa apa itu? Fa idza huwa su'alullahil 'aun 'ala mardatihi. Ternyata doa yang paling bermanfaat itu adalah minta tolong Allah untuk mendapatkan ridhonya Allah. Jadi kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan perkara-perkara amalan-amalan yang mendatangkan ridhonya Allah. Minta tolongnya kepada Allah untuk mengerjakan amalan yang mendatangkan ridho Allah. Itu doa yang paling bermanfaat. Doa yang paling bermanfaat. Seperti misalnya kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wal nar. Atau kita berdoa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Atau kita berdoa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun dan seterusnya. Jadi doa-doa yang intinya menjadikan kita itu terus berusaha meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata beliau? Summa ra'aituhu fil Fatihah. Kemudian ternyata aku menemukan di dalam Al-Fatihah sudah cukup yaitu fi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu di dalam ucapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah doa yang paling bermanfaat. Kita minta tolong kepada Allah agar supaya kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta tolong kepada Allah. Orang yang tidak minta tolong kepada Allah pasti minta tolong kepada selain Allah otomatis. Dan orang yang minta tolong kepada selain Allah oleh Allah dilepaskan dia, nggak ditolong oleh Allah lagi. Karena dia tidak minta tolong kepada Allah Maka dia tidak ditolong oleh Allah Diserahkan kepada orang yang dia minta tolong kepadanya Hasilnya dia akan gagal Dia akan terhinakan Dia akan kecewa Dia akan menyesal Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para nabi Agar supaya mereka para nabi itu hanya minta tolong kepada Allah dan supaya para nabi itu mengajarkan kepada umatnya agar supaya umatnya itu hanya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam surat Al-A'raf ayat nomor 128. Nabi Musa alaihi salam mengatakan kata Allah, "Qala Musa liqaumi hista'inu billahi wasbiru." Berkata Nabi Musa kepada kaumnya, "Ista'inu billah." Mintalah tolong kamu semua kepada Allah, wasbiru dan sabarlah. Minta tolong kepada Allah dan sabar. Demikian pula Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur yang terkenal yaitu wasiat beliau kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah Idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolong, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullahu taala mengomentari hadis tersebut di dalam kitabnya Syarah Arba'in Nawawi. Bi qadri ma yarkanu syakhsu ila ghairi Allah taala bi talabihi au bi qalbihi au fi amalihi faqad a'rada an rabbih ila man la yadhurruhu wa la yanfa'uhu wa kadzalikal khawfu min ghairillah tergantung kadar bergantungnya seseorang kepada selain Allah tergantung kadar bergantungnya seseorang kepada selain Allah dengan meminta kepada yang selain Allah itu atau dengan bergantungnya hatinya kepada yang selain Allah itu atau dia menggantungkan cita-citanya, obsesinya kepada yang selain Allah itu maka berarti dia telah berpaling dari Allah. Dia berpaling dari Allah, dia telah meninggalkan Allah. Dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala menuju manusia yang tidak bisa memberikan apa-apa kepada dia yang tidak bisa menolak madorot dari dia, yang tidak bisa memberikan madorot sendiri kepada dia, yang tidak bisa memberi manfaat kepada dia. Kita tinggalkan zat yang bisa memberi madorot dan manfaat, kita pergi kepada yang tidak bisa sedikit pun tentang hal itu. Bergantungnya hati. Ini juga berkaitan masalah minta tolong dan takut serta yang lainnya. Kemudian ikhwan wa akhwati rahimakumullah kalau begitu, apakah kita tidak boleh secara mutlak minta tolong kepada manusia? Para ulama mengatakan, minta tolong kepada makhluk boleh-boleh saja. Tapi kepada al-hayyi, kepada orang hidup. Ala amrin qadirin alaihi terhadap perkara-perkara yang orang itu mampu nolong kita, mampu bantu kita. Orangnya hidup bukan orang mati, dan dia memang mampu nolong kita, mampu bantu kita. Apalagi dalam masalah-masalah kebaikan, maka ini adalah lebih baik lagi. Minta tolong kepada manusia dalam kebaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat nomor 2, "Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa." Dan hendaklah kamu saling tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan. Tolong menolong boleh dalam kebaikan. Tapi kalau dalam dosa, maka ini hukumnya adalah haram. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan jangan tolong menolong kamu semua dalam dosa dan permusuhan. Kemudian yang tidak boleh itu adalah minta tolong kepada orang mati. Orang mati dimintai tolong. Ini banyak ya, banyak sekali. Atau minta tolong kepada orang hidup tapi dia tidak ada di depan kita. Jadi orang hidup di pulau lain misalnya kita panggil-panggil wahai fulan, wahai fulan. Nah itu nggak boleh. Dia tidak ada di depan kita. Kecuali kalau kita bisa menghubungi dia melalui telepon atau SMS atau yang lainnya. Atau minta tolong kepada manusia yang hidup di depan kita tapi perkara-perkara yang dia tidak mampu atasnya. Seperti apa? Ada orang di depan kita, kita bilang ampunilah dosa saya. Ampunilah dosa saya. Sembuhkanlah penyakit saya. Nah, ini nggak mampu, ini milik Allah semuanya. Nah, kita kalau minta tolong kepada yang telah disebutkan tadi, orang mati, orang hidup yang tidak ada di tempat lain, di tempat lain, atau orang hidup yang dia tidak mampu dalam perkara-perkara tersebut, maka ini adalah syirik. Berarti kita telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan wa akhwati rahimakumullah, manusia ini lemah, kita ini dhaif. Kita ini enggak bisa apa-apa, enggak punya apa-apa dan kita tidak bisa lepas daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita punya hajat, kita punya rencana, kita punya cita-cita, maka tidak ada tempat lain bagi kita kecuali minta tolong kepada Allah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita benar-benar merasa membutuhkan Allah untuk meraih apa yang kita inginkan itu, apa yang kita cita-citakan itu. Ini pembahasan tentang al-isti'anah, yaitu ibadah berupa ucapan. Kemudian ada lagi al-isti'adzah, minta tolong. Pertama minta minta perlindungan. Minta perlindungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu rabbil falaq." Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan Al-Falaq, pemilik waktu subuh. Juga qul a'udzu rabbin nas. Aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Berlindung kepada Allah saja. Sehingga orang yang berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa taala dia berarti telah melakukan kesyirikan, melakukan pelanggaran dan penyimpangan, berlindung. Ada sebuah kisah yang sangat menarik Atau sebelumnya kita bahas dulu tentang Al-Falak dan An-Nas Rasulullah Muhammad SAW mengatakan Alam tara ayat unzilat al-lailah lam yura mithluhunna qat. Tidakkah kamu tahu beberapa ayat yang telah diturunkan kepada kepada malam ini yang tidak akan pernah dilihat ayat-ayat seperti itu. Ayat-ayat paling agung luar biasa. Yaitu kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Itu ayat-ayat perlindungan ya yang sangat agung kalau kita renungkan. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Lengkap. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma falaq. Berlindung kepada Allah dari semua ciptaannya, semuanya lengkap. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Malam kalau gelap itu bahaya-bahaya muncul yang dohir, yang batin muncul semuanya. Wa min syarrin fil 'uqad. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir apabila mereka telah meniup di puhul. Jadi tukang sihir ya semuanya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang pendengki apabila dia telah mendengki. Demikian pula surat An-Nas. Kalau kita baca dengan penghayatan luar biasa. Seakan-akan itu cukup. Itu tadi riwayat Muslim hadisnya. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya, riwayat Abu Dawud, Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, Ta'awwaz bihima fama ta'awwaza muta'awwizun bimithlihima. Berlindunglah kamu kepada Allah dengan keduanya, Al-Falaq dan An-Nas. Karena tidak ada orang yang berlindung dengan perlindungan seperti keduanya, seperti Al-Falaq dan An-Nas. Karena itu kita banyak dianjurkan baca dua surat ini. Dikir pagi dibaca tiga-tiga. Dikir sore dibaca tiga-tiga. Mau tidur dibaca tiga-tiga. Tiap-tiap selesai sholat dibaca satu-satu. Terus dibaca. Ini menunjukkan betapa pentingnya dua perlindungan ini, al-falah dan an-nas. <clears throat> Karena itu Ibnu Al Qayyim rahimahullahu taala mengatakan di dalam kitabnya Bada'iul Fawaid jilid 2 halaman halaman 199 kata beliau hajatul 'abdi ila isti'adati bihataini suratain kebutuhan seorang hamba untuk berlindung dengan dua surat ini. Kebutuhan seorang hamba untuk berlindung atau perlindungan sebagaimana yang ada di dalam dua surat ini a'dham min hajatihi ila nafsi wat ta'ami wasyarabi wal libas lebih besar daripada kebutuhannya dari bernafas dari makan dari minum dari pakaian Allahu akbar luar biasa jadi kita ini sangat butuh berlindung kepada Allah dengan Al-Falaq dan An-Nas. Lebih besar kebutuhan kita daripada butuh nafas. Kita butuh nafas atau tidak? Butuh. Kita nggak nafas mati. Butuh makan, butuh minum, butuh pakaian. Ternyata Al-Falaq dan An-Nas lebih kita butuhkan daripada semua itu. Kemudian juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam riwayat yang sahih riwayat Muslim melalui jalan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu Man nazala manzilan faqala a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Barang siapa yang turun di satu tempat lalu dia mengucapkan a'udzu bi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan semua makhluknya. Lam yadurrahu syai'un hatta yarhala min manzilihi dhalik. Maka tidak akan membahayakannya sesuatu pun sehingga dia meninggalkan tempat tersebut. Jadi berlindung seperti ini maka tidak ada bahaya sedikit pun. Dimanapun tempat angker, di mana saja, di rumah, di hutan, atau di tempat-tempat yang menakutkan, yang asing. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan ini juga termasuk ada di dalam zikir pagi dan zikir sore. Dibaca tiga kali. Al-Qurtubi rahimahullahu taala mengomentari tentang hadis tadi. Orang yang mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq tidak ada bahaya dimanapun dia berada. Kata beliau, "Hada khabarun sahihun wa qaulun shadiq." Ini adalah berita benar dan ucapan yang jujur. Yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah benar, ini adalah jujur, bukan bohong, ini nyata. Alimna sidqahu dalilan wa tajribatan. Kami mengetahui kebenarannya secara dalil dan secara pengalaman. Dalil sahih hadisnya lewat Muslim. Pengalaman, beliau punya pengalaman tentang hadis ini. Bagaimana pengalamannya? Fa inni mundu sami'tu hadzal khabar amiltu alaihi falam yadhurrani syai'un. Karena aku semenjak mendengar hadis ini aku amalkan. Beliau dimanapun berada selalu mengucapkan A'udhu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan hasilnya tidak ada sesuatu pun yang membahayakan aku. Selamat terus. Ila antaraktuhu faladaghatni aqrab lailan. Sampai suatu ketika aku meninggalkannya, tidak baca zikir ini, ternyata malam itu aku disengat kala jengking. Disengat kala jengking. Fatafakkartu fi nafsi, aku pikir, aku merenung, kenapa aku disengat kala jengking? Padahal aku tidak pernah disengat kala jengking. Pak fi qad itu an ata'awwadha fitil kal kalimat, ternyata aku lupa. Hari itu aku lupa belum berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat tersebut. Subhanallah. Jadi beliau telah mempraktekkan mujarab dibuktikan sendiri dalilnya benar. Lupa tidak baca, akhirnya disengat taala mungkin. Kemudian juga ikhwan wa akhwati rahimakumullah mengenai berlindung. Ini juga ada cerita kalau kita baca di dalam Al-Qur'an surat surat Al-Jin. Di sana ada ayat yang berbunyi wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazatuhum rahaqa. Ada sekelompok manusia berlindung kepada sekelompok jin maka jinnya tambah sombong. Tambah sombong. Ceritanya pada zaman jahiliyah dulu, mereka kalau datang di suatu tempat yang menakutkan atau di suatu lembah menakutkan, maka mereka bukan berlindung kepada Allah, tapi mereka mengucapkan a'udzu bisayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumi. Aku berlindung kepada kepala penghuni lembah ini dari kejahatan anak buahnya. Jadi berlindungnya kepada kepalanya jin dari kejahatan anak buahnya. Maka jinnya tambah sombong, tambah ditakut-takuti dia. Jadi dia merasa lemah, dia mengagungkan jin, tambah sombong. Lalu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihapus yang ciri-ciri itu dan beliau bersabda dengan sabda yang telah disebutkan tadi. Siapa yang berada di suatu tempat lalu mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, tidak akan ada bahaya sedikit pun sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Apakah boleh kita berlindung kepada manusia? Maka jawabannya hampir mirip dengan minta pertolongan tadi. Kita boleh berlindung kepada manusia dengan catatan manusia itu hayun, hidup. Berlindung kepada orang mati tidak boleh. Al-hadir, orang itu hadir di depan kita atau kita bisa menghubungi dia. Fima yaktiru alaih dalam perkara-perkara yang memang dia bisa membantu kita, melindungi kita. Tidak apa-apa boleh. Seperti disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim rahimahullahu taala ada seorang perempuan dari suku Bani Makhzum pada masa Rasulullah SAW, dia mencuri. Dia mencuri lalu dibawa kepada Nabi Muhammad SAW alaihi untuk dihukum. Kemudian dia berlindung kepada Ummu Salamah, istrinya Nabi. Hai Ummu Salama, lindungi aku supaya aku tidak dihukum oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah membenarkan, tidak apa-apa. Karena Ummu Salama bisa melindungi dia. Tapi dilarang karena ini masalah hukum harus ditegakkan. Pelaku kriminal dihukum. Rasulullah menyetujui perlindungan ini karena Ummu Salama bisa melindungi dia di satu sisi, tapi oleh Rasulullah yang dilarang adalah eh, apa namanya? masalah hukumnya. Sehingga beliau mengatakan wallahi law kanat Fatimah syarafat la qata'tu yadaha. Demi Allah kalau sekiranya Fatimah itu mencuri aku akan potong tangannya. Akhirnya perempuan itu dipotong tangannya oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwan wa akhwati la rahimakumullah, yang berikutnya lagi adalah al istighatsah Istighatsah ya ini di sana sana di sana sini marak istiqotah. Apa itu istiqotah? Istiqotah itu adalah tolakul ghaud. Tolakul ghaud. Tolakul ghaud adalah minta pertolongan. Minta pertolongan. Al-ghaud itu adalah ketika kita dalam suasana terjepit. Terjepit betul Ah, kita minta pertolongan itu namanya adalah istighotha. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang istighotha itu diantaranya di dalam surat Al-Anfal ayat nomor 9 ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika kamu minta bantuan kepada Allah ketika kamu kesulitan Lalu Allah mengabulkan doamu, kamu dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesulitanmu itu. Istighatsah. Istighatsah ini hampir mirip dengan doa. Cuman bedanya kalau doa itu umum. Dalam ketika senang doa, ketika susah juga namanya doa. Kalau istighatsah ini khusus ketika sulit terjepit itu namanya istighatsah. Sama dengan salat malam. Salat malam itu umum, semuanya adalah salat malam. Setelah Isya sampai subuh salat malam. Namun ada lagi yang bernama tahajud. Yaitu kalau dia tidur dulu lalu bangun, maka namanya adalah tahajud. Jadi doa itu umum. Minta tolong kepada Allah namanya doa. Tapi ketika dalam keadaan terjepit, namanya adalah istighotah. Istighotah ini sangat penting karena sekarang ini banyak terjadi istighotah-istighotah yang tidak ada ajarannya. Minta tolong kepada Allah dianjurkan. Tapi hendaklah cara yang dilakukan itu sesuai dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Orang yang beribadah dengan ibadah-ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, maka semakin dia banyak ibadahnya, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan semakin dibenci Allah. Kenapa? Karena dia menyembah hawa nafsunya. Sehingga orang-orang yang suka dengan halal seperti itu disebut dengan ahlul ahwa. Mereka itu yang mengedepankan hawa nafsunya daripada nas-nas dalil-dalil. Kenapa harus ngarang sendiri? Ini kan ada Quran, ada Sunnah, lengkap. Kalau kita amalkan yang di Quran, yang di Sunnah, maka kita tidak punya waktu luang. Cukup dan sangat cukup. Apalagi kalau istighotanya itu kepada yang selain Allah. Kepada orang mati. Ada atau tidak ini? Ada. Oh, banyak sekali istighotah pada selain Allah. Orang mati dipanggil semuanya. Dipanggil semuanya orang mati. Iya. Dan mereka punya dalil-dalil logika. Secara dalil syar'i nggak punya. Dalil mereka itu logika. Eh, logika dibuang aja. Kalau bertentangan dengan dalil syar'i. Kata mereka orang soleh, para aulia itu kalau sudah mati itu arwahnya itu semakin hidup. Semakin hidup arwahnya. Sehingga ketika kita panggil dia lebih cepat datangnya daripada ketika hidup. Dan arwah kita bisa menyatu dengan arwahnya dia. Sewaktu-waktu arwahnya dipanggil langsung datang. Wah, ya inilah syiriknya Abu Jahal dan Abu Lahab. Syiriknya orang-orang jahiliyah. Banyak loh ini, banyak. Minta tolong kepada manusia, apalagi kepada orang mati, tidak ada faedahnya. Abu Yazid rahimahullah taala mengatakan, "Istighatsatul makhluk bil makhluk, kastighatsatil gharik bil gharik." makhluk yang minta tolong kepada makhluk seperti orang tenggelam minta tolong kepada orang tenggelam. Ya, sama dengan orang tenggelam diminta tolong, tidak bisa. Orang tenggelam itu kita menolong dia. Kemudian apakah kita boleh minta tolong kepada manusia atau tidak boleh secara mutlak? Maka jawabannya sama dengan tadi. Yaitu kita boleh minta tolong kepada manusia yang pertama-tama adalah al-ahya yang hidup. Al-hadir yang ada di depan kita, kita bisa minta tolong kepada dia. Al-qadir yang memang dia benar-benar bisa menolong kita. Dia bisa menolong kita. Sebagaimana juga dalam kisahnya Nabi Musa, Nabi Musa pernah ada orang minta tolong kepadanya, fastaghathahu allazi min ada dua orang ya punya masalah. Lalu ngadu kepada Nabi Musa. Lalu Nabi Musa menolong orang yang dari sukunya. Bani Israel. Lalu Nabi Musa memukul orang yang dari suku Kibeti. Dipukul. Langsung mati. Jadi minta tolong kepada Nabi Musa. Tidak apa-apa. Nabi Musa bisa nolong. Dalam perkara-perkara seperti itu. Adapun kalau kepada orang mati atau minta tolong dalam hal-hal yang tidak ada orang mampu kecuali Allah saja, maka itu kalau dilakukan kita terjerumus dalam syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ikhwan wa akhwat la rahimakumullah yang terakhir ada masalah apapun, problem apapun minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia tidak ada yang tidak bisa, semuanya bisa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun." Allah cukup mengatakan kun jadilah maka jadilah. Kadang kita putus asa, putus asa, ah, sudah nggak ada jalan keluar, sudah putus asa, akan mati kita. Ternyata lewat, lewat, ditolong oleh Allah. Bahkan Allah itu heran, Allah itu tertawa melihat hambanya putus asa. Allah tertawa. Kenapa Allah tertawa? Karena Allah tahu di depan lagi ada jalan keluar. Sebentar lagi ada jalan keluar. Tapi kata kita sudah buntu, gelap sekali. Inilah materi kita pada pagi hari ini, ikhwan wa akhwat rahimakumullah, tentang ibadah-ibadah ucapan. Sebenarnya masih banyak lagi ya. Intinya itu ibadah ucapan kita berikan hanya kepada Allah. Termasuk ada yang lebih halus lagi, lebih lembut lagi, seperti ucapan Masya Allah wasikta. Seperti ucapan juga kalau bukan karena kamu, aku tidak akan bisa. Ini adalah merupakan syirik. Saya disembuhkan oleh dokter fulan dan yang lainnya. Dan insya Allah berikutnya kita bahas ibadah-ibadah badan seperti sholat dan yang lain-lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang mau ditanyakan, kapan doa silakan. Ya, istighosa-istighosa yang ada itu tidak terlepas dari dua hal. Pertama-tama dan ini pasti adalah cara-cara istighosa seperti itu tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumpul-kumpul bareng-bareng itu enggak ada, enggak ada contohnya. Zaman Nabi tidak ada istighosa model gitu. Jadi istilahnya itu bid'ah, itu bid'ah. Yang kedua, isi istighosanya apakah ada syiriknya atau tidak? Seandainya pun isinya itu enggak ada syiriknya, isinya benar semuanya, maka masuk kepada yang pertama tadi, bid'ah. Kalau isinya ada syiriknya, maka masuk lagi sudah bid'ah, syirik lagi dua-duanya. Dan bid'ah itu jelek, bid'ah itu jelek. Karena kita membuat sesuatu yang baru, mensyariatkan sesuatu yang baru. Di mana-mana sekarang istihosa sekolah-sekolah, mau ujian, diajak istihosa semuanya Mungkin menurut dia daripada. Dalilnya itu adalah daripada. Daripada anak-anak itu begini, hmm. daripada begitu lebih baik istiwasa nah, jangan daripada. Ikuti sunnah. Daripada bid'ah lebih baik sunnah. <clears throat> ya, fadal pada yang lainnya silakan. Fadal. kita yang sudah mulai sekarang yang sudah sederhana yaitu minta muridnya minta tolong sama orang yang sebelumnya dia. Ya. Nah, jadi itu eh, ketika Rasulullah lewat apa sebelum makanan itu dia mendengar apa Ya. Yaitu, eh, ketika kita salam. Iya. Ya. Ya itulah Itulah kesyirikan Itulah sumber daripada kesyirikan Memakai kias-kias Analog-analog dalam agama <clears throat> Kalau dalam hukum ya Memang ada kias Tapi kalau dalam agama pakai dalil mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi apa kalau kita memberi salam pada beliau ya, di kuburannya, maka beliau jawab salam kita. Bukan hanya Rasulullah, termasuk kita ziarah kubur. Kita ziarah kubur memberi salam dan mereka yang dikubur menjawab salam kita. Nah, ini ada dalilnya kita lakukan. Adapun kalau minta tolong ke orang mati, dia bisa nolong kita, mana dalilnya? Tidak ada. Memberi salam dijawab. Iya betul. Tapi kalau kita minta tolong tolong mana dalilnya? Ada, tidak punya dalil ya. Jadi justru yang diajarkan itu ketika kita ziarah kubur kita malah mendoakan orang mati, mendoakan mereka, bukan kita minta didoakan oleh mereka. Jadi berbeda antara ini dengan itu. Ibadah itu apa namanya? Ibadah pakai dalil, bukan pakai analog kias-kias. Karena kalau pakai analog, ya itulah awal mula kesyirikan gara-gara analog-analog dalam yang seperti itu. Termasuk mereka yang tawaf di kuburan. Itu mereka pakai kias. Kita kan juga disyariatkan tawaf di Ka'bah. Nah, ini kita kiaskan tawaf di Ka'bah. Karena di dalam sini adalah orang hebat. Atau orang yang mencium hajar aswad, lalu dia mencium tembok-tembok kuburan, batu nisan. Untuk mengharapkan barokahnya. Karena Rasulullah kan mensyariatkan mencium hajar aswad. Nah, itu syirik itu akhirnya. Jadi pakai dalil. Memberi salam ada dalilnya. Minta tolong pada orang mati tidak ada dalilnya. Sama sekali tidak ada. Pandang, kalau ada yang lainnya silakan. Pernah? Ketika ada anak yang lemah mental atau sebagainya, ya. terus mama keluarganya itu ambilkan cara bisa dibilang apa Quran itu. terus pakai terapi Quran tiap hari dibacakan Quran itu dengan harapan biasanya Quran adalah sifat menyembuh sehingga anak yang lemah mental atau jadi anak punya kelainan mental Lalu didatangkan orang hafal Quran Untuk dibacakan Quran kepadanya Tiap hari Dengan harapan dia sembuh ya, Itu tidak apa-apa, itu namanya ruqyah syariah Itu namanya ruqyah syariah Ruqyah syariah itu boleh Dengan beberapa syarat Syarat yang pertama Tidak ada unsur penyimpangan di dalamnya dari Al-Quran, dari Sunnah, nggak ada nyelewengnya. Yang kedua, bahasanya jelas bahasa Arab atau selain bahasa Arab boleh tapi jelas maknanya. Kemudian yang berikutnya lagi bergantungnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Yakin yang menyembuhkan Allah ini hanya perantara saja. Cuman kalau meminta dirupiah itu hukumnya makruh. Tidak sampai haram. Adapun kalau tanpa meminta, tapi ada orang merukyah kita, boleh, tidak makruh sedikit pun. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirukyah oleh malaikat Jibril. Ada ada khasiatnya rupiah, itu, ada khasiatnya. Apalagi orang si perukyah itu memang orang yang dikenal orang soleh, orang alim, dikenal juga dia itu memakan yang halal, tinggal doanya mustajab, tinggal rupiahnya itu mustajab. Rukyah itu bacaan-bacaan ibarat senjata. Si ya ibaratnya orang yang memainkan senjata. Senjatanya bagus, memainkannya bagus, jadi. Seperti itu. Ya, Fadol kalau ada yang lainnya silakan. Fadol. <coughs> Ya. Ya. Ya. Minta tolong kepada orang mati ternyata dikabulkan doanya. Itu sama dengan Abu Jahal dan Abu Lahab. Minta tolong kepada Lata, Uzza dan Manat dikabulkan. Minta tolong kepada berhala dikabulkan. Sama dengan orang Hindu dan Buddha. Minta tolong kepada patung-patung dikabulkan. Dikabulkan. Itu adalah ujian, fitnah itu termasuk ujian, diuji iman kita, diuji. <clears throat> Syirik kok mustajab. <clears throat> Datang ke orang alim tidak sembuh. Datang ke dukun sembuh. Itu fitnah, ujian itu. Diuji iman kita. Kita kuat apa tidak imannya. Dibantu oleh setan. Itu namanya adalah istidrat, dilulu oleh Allah. Dilulu. Jadi justru kita perlu lebih waspada dengan yang seperti itu. Adapun kalau pertanyaannya bagaimana cara taubatnya, maka cara taubatnya sama dengan taubat yang lain. Ada tiga syarat: an-nadam menyesal, al iklab dengan berbuat lagi, al-azmu ala adamil auda bertekad bulat untuk tidak mengulangi lagi selama-lamanya. Itu. <clears throat> Jadi itu caranya. Orang berbuat dosa apapun kalau minta ampun kepada Allah diampuni. Syirik sekalipun minta ampun kepada Allah diampuni. Ya. Ini ada pertanyaan mungkin dari akhwat ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih afdal mana menolong orang yang sedang berhutang dengan membantu membayar hutangnya atau bersedekah atas nama orang tersebut agar Allah membantunya? karena hanya bisa bantu sedikit uang. Ya, yang kemudian yang pertama, yang kemudian yang pertama ya, dibantu dia untuk bayar utangnya. Bukan malah disodakokan atas nama dia supaya dimudahkan bayar utang, bayar utang Jadi yang pertama, diberi bantuan supaya dia bisa bayar utangnya. kalau ada yang lainnya silakan. Kalau tidak ada, saya kira cukup. Marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsiran. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib dunya اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا